Pak Dani? Ya, saya mau berkomentar. Silakan Pak. Pendapat. Uh, menurut saya ya seperti di Singapura itu dia punya public transportationnya dibagusin nah biarkan nanti hukum alam yang akan bekerja misalkan pelan-pelan masyarakat akan sebagian beralih ke transportasi umum nah supaya pelaku UKM tidak terganggu apalagi mereka yang baru mesti usaha baru punya mobil dan sebagainya nah lalu supaya Eh, orang yang bermodal besar tentunya dia bisa menambah kapasitas kendaraannya sehingga eh, tetap aja akan bisa macet juga sekalipun ganjil genap jadi eh, disarankan kalau bisa transportasinya dimatengin dulu dibikin rapi semua supaya biarkan masyarakat akan uh, dengan sendirinya akan beralih tanpa harus dipaksa dan sebagainya demikian mungkin terima kasih ya sudah ada Bapak Andre ya silakan Pak ya Pak Nah, tadi ya memang betul juga ya transportasinya harus diperbaiki dulu ya terutama ya mau ke mobil gitu ya kayak angkot itu itu kan angkot uh, nyambung dari orang tanpa ya. kemudian dia uh, naik angkot angkotnya juga harus di uh, eh, diremajakan mobil yang lain yang jalan-jalan kosong-kosong kecil begitu ini juga harus diperbanyak karena kalau uh, transportasi ke jalan-jalan kecil yang nggak ada misalnya kan Eh, biayanya juga tinggi. Jadi pemerintah juga harus memperbaiki angkot-angkot yang kecil itu. Jadi perbaikan terus semua dari eh, jalan yang kecil sampai ke nyambung ke ya gitu. Hmm. Yang kedua ya UKM. Uh, eh, saya rasa sih memang gak ada masalah ya buat UKM dikasih keringanan di Facebook. Uh, ya, saya rasa itu yang buat UKM aja sih gak ada masalah. Ya, buat cuma ada dua atau satu kendaraan atau tukang servis AC umpamanya eh, itu cuma satu umpamanya dia punya satu motor ya itu gimana itu usaha kecil juga nah ini juga harus jadi keringanan uh, buat uh, pemerintah harus uh, memberi keringanan juga buat yang itu gitu oke okay. Oke Pak Andri itu aja terima kasih banyak Pak Andri Selanjutnya ada Bapak Adeng Iya, halo Halo Pak, selamat siang Pak Iya. Silakan komentar Pak. Ya, kalau kalau menurut saya sih memang ya, nggak nggak nggak ini ada bagus ya. Apa namanya minat untuk kendaraan umumnya uh, eh, udah sangat tinggi. Buktinya uh, apa namanya uh, orang kereta api aja mau naik ke atas kan karena ada penuh. Saya sebenarnya juga jarang naik kendaraan umum, tapi pas coba naik busway, waduh, uh, anunya apa namanya penuhnya minta ampun kalau kalau sore sore itu. Jadi artinya sebenarnya nggak perlu diimbau. Sebenarnya masyarakat itu minat untuk kendaraan umum itu sangat tinggi gitu di kereta aja bukannya harus diusir-usirin tapi kereta api itu harus ditambah di anu, itu, eh, orang yang naik ke atas itu sebenarnya kan karena ini kita penuh di, di dalam、uh, eh, terus kalau ya saya sendiri juga usaha usaha ini ya eh, apa eh, usaha selalu bawa ada di mobil itu ada barang-barang yang dibawa jadi otomatis kalau memang mau diberlakukan seperti itu saya mau tak mau harus tambah kendaraan satu lagi hmm. jadi ya mungkin saya, saya rasa sebagian ada sekitar 25 persen atau sebagian, sebagian orang akan tambah kendaraan ya gitu. akan kendaraan bakal bertambah malah di Jakarta ya. Oke itu saja Pak Adeng Iya Pak Teguh Ya, selamat sore Bu Gigi. Sore Bapak, silakan Kalau saya nggak catat sama kali Karena apa? Karena di samping mengganggu orang usaha kecil Semua nanti yang mempunyai kendaraan satu Akan membeli satu lagi kalau beli mobil nggak mampu pasti motor Akhirnya nanti jalanan penuh motor semua. Karena orang naik kendaraan umum tidak nyaman. Saya naik busway sekali aja dari Google empet-empetan. Hampir itu bu, hampir gimpor saya. <laughs> Saya kira nggak ada yang ada yang sanggup lah. Lebih baik utang kendaraan lagi. Saya bilang gitu aja. Kemudian apakah nggak ada jalan lain? Aparat semua, apakah jam kantor digerakkan baik kapal PP, polisi, kalau perlu TNI. Di mana titik yang macet itu dijaga jangan main tempel usir semua yang angkot yang kendaraan umum yang ngetem ngetem saya kira tindakannya begitu bu Oke. oke、okay, makasih terima kasih pak teguh pak Gilbert ya kalau dengar si anak juga ya kalau pak teguh bicaranya ya saya rasa kalau bagi rakyat kecil sih kena ganjil bagus ya cuma kalau dikatakan tadi nggak nyaman ya kan sedang sedang proses ya kan masalah soal busway bernya kurang banyak itu kan sedang ditambah terus ya kan nanti kan ada angkutan lain lagi ya kan yang bisa muat banyak penumpangnya seperti apa namanya monorail atau kereta bawah tanah dan lain sebagainya saya rasa ini bagus tetap lanjut masalah kadin minta minta dispensasi Iya boleh aja ngajuin dis dispensasi. Kalau kalau kadin saya rasa sih nggak gitu pengaruhin banyak terhadap ekonomi rakyat kecil ya. Ini kan hanya segelintir manusia. Oke. Kita tahu di dalamnya juga kita tahu siapa siapa gitu. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, eh, Pak Sugeng. Iya. Silakan Pak. Ya sekali lagi kalau namanya rakyat kecil itu udah enak lah dalam arti ada yang ada mikirin paket yang gede, punya duit, enak juga kan kalau dipikirin udah bisa sendiri. Paket tengah-tengah ini, para sales, marketing, harus naik motor, kemana-mana, itu gak ada mikirin. Gak bisa punya mobil dua kita kalau masih sales dan marketing, ya kan? Nah jadi gimana nih perusahaan diri juga perlu sales, butuh marketing, bener nggak?、Hmm. Nah jangan cuma mengkadin doang, jangan cuma yang dipikir pengusaha kecil, UKM ini gimana yang kerja sama UKM nih para salesnya ada berapa ratus ribu sales nih di Jakarta itu Jakarta dulu karena kita masih terpengaruh nih, pasti kepukul berat nih. Ya, makasih. Makasih Pak Sugeng. Pak Rafael? Ya. Silakan Bapak. Uh, dengan adanya pergantian nomor itu, berarti akan terjadi penambahan mobil. Yang belum punya nomor ganjil, mereka beli nomor ganjil. Yang belum punya nomor genap, mereka beli nomor genap. Dampaknya malah jadi lebih-lebih lagi terjadi kemacetan. Sekian. Iya, terima kasih dan Pak Albert penelpon terakhir. Halo. Iya, halo selamat sore. Sore Pak, silakan. Saya setuju 100% untuk pemerintah. Kita harus disiplin. Belajar disiplin, Bu. Itu aja. Uh mm-hmm. -huh. Pak Simon. Bapak silahkan komentarnya. Iya, kalau sudah sudah melakukan apa eh, membuat suatu keputusan tidak ada lagi ada eksepsional eksepsional di Indonesia itu yang menjadi bahaya untuk dipermain-mainkan dengan di Indonesia dan seperti itu harus dirasakan oleh semua tapi permasalahannya sekarang apakah itu bisa terjadi karena banyak sekali plat nomor palsu atau plat nomor bikinan dari dari Polda contoh plat nomor RFS plat nomor BS plat nomor BD belakangnya itu semua kan itu nggak ada SNK-nya itu plat nomornya plat nomor tentara ganjil nah, genap juga harus benar-benar diterapkan sesuai ke semua bagaimana dengan plat nomor itu gitu itu itu kalau nanti UKM di, di, dikecualikan nanti nanti ada lagi yang lain dikecualikan akhirnya nggak ada nggak ada gunanya juga ganjil genap terima kasih terima kasih Pak Simon Pak John saya sih sebetulnya nggak setuju soalnya yang harus dibenahin adalah manajemen traffic manajemennya ya itu mestinya harus pakai satelit gitu loh jadi kayak lampu lalu lintas itu langsung kelihatan oh di sana macet langsung dicepetin misalnya jadi semua traffic itu udah udah dipakai satelit itu pakai sistem aja gampang kok jadi kalau menurut saya udah jangan dikasih ke polisi lagi deh, dikasih ke katakanlah departemen e, perhubungan gitu misalnya. Jadi betul-betul kita udah tahu itu borok-boroknya itu kepolisian kan tahu sendiri untuk untuk apa. Kalau misalnya itu diterapkan ya mereka ada interest sekali ya kan karena bisnis buat mereka gitu untuk ganti nomor lah apa dan seterusnya. Udah dikasih ke independen ya kan, kasih sistem jalan ditambahin, busway ditambahin. Saya yakin itu akan solve problem. Di public facility, di public transportnya diperbaiki, ditambah itu loh. TMC-nya dipakai sistem, pakai itu. Jadi semua gampang itu gitu loh. Ya terima kasih. Terima kasih Pak John.